berkumpul di tempat yang mulia ini Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian di Masjid as ini Pembacaan kitab Al-Hikam karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Wa qala radiyallahu anhu berkata Al-Habib Abdullah bin Al, Al-Haddad radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya Al-adatu idza rasakhat nasakhat Al-adatu sebuah kebiasaan idza rasakhat apabila sudah sering berulang-ulang dilakukan nasakhat ay azalat maka naqablaha maka menghilangkan apa-apa yang ada sebelumnya sebuah kebiasaan baik itu kebiasaan yang baik ataupun kebiasaan yang buruk idza rasakhat idza i'tadaha kalau dilakukan terus-menerus nasakhat maka naqablaha maka menghilangkan apa yang ada sebelumnya kalau orang itu sudah membiasakan untuk mengerjakan sesuatu maka walaupun terlihat berat tetap bagi yang menjalani itu ringan orang yang mencoba akan membiasakan puasa misalkan membiasakan puasa hari Senin Kamis Pertama kali dia puasa berat. Kedua kali masih berat. Ketiga, keempat dan seterusnya, maka semakin lama menjadi semakin ringan. Kebiasaan puasa ini kalau sudah sering dia lakukan, nasahot maka naqoblaha, menghilangkan apa yang ada sebelumnya. Rasa-rasa beratnya itu jadi hilang semuanya. yang sebelumnya merasakan capek, lemes kalau puasa. Tapi dilakoni terus puasa terus, hilang perasaannya. Perasaan lemes, perasaan capek itu hilang. Makanya kita kalau melihat itu di antara biografinya orang-orang yang soleh, itu ibadahnya luar biasa mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya. Kita juga bisa niru, juga bisa sebenarnya. Sholat isya jam setengah 4 habis itu jangan tidur lagi sampai subuh. Tapi beliau enggak, ini sholat subuhnya, sholat isaknya di awal waktu, sholat subuhnya di awal waktu. Setelah sholat isya beliau berdiri sholat sunnah di dalam sholat ini menghatamkan Al-Quran sampai waktu subuh melakukan semacam ini 40 tahun Imam Syafi'i setiap hari menghatamkan Al-Quran beliau membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian Bagian yang pertama digunakan untuk mempelajari ilmu. Bagian yang kedua digunakan untuk tidur dan bagian yang ketiga digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rutinitas yang semacam ini kalau kita lihat berat. Tapi bagi mereka yang melaksanakan ini sudah ringan. jalan-jalan yang semacam ini, mujahadah yang semacam ini, awaluha anak wa akhiruha hana. Awalnya ini capek, tapi nanti di akhirnya nikmat. Ini contoh kebiasaan yang baik. Ada pula kebiasaan yang buruk. Contohnya Misalkan nongkrong di pinggir jalan. Jagongan di pinggir jalan. Pertama kali melakukan mungkin risih. masuk orang duduk di pinggir jalan sih? Kedua kali melakukan misi ada perasaan risihnya tapi sedikit. Ketiga kali, keempat kali, kelima kali sumpek kalau sudah tidak duduk di jalan. Gelisah nih waktunya saya duduk di jalan ini kok tidak duduk di jalan gelisah. Nasahot maka naqablaha. Perasaan yang sumpek, yang malu, yang risih kalau dia duduk di pinggir jalan hilang kalau sudah biasa. Orang yang ngerokok awal pertama kali nyoba ngerokok sakit, batuk-batuk. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali sudah nasahot maka naqablaha yang sakit-sakitnya, yang batuk-batuknya ketika ada yang ngerokok hilang semua. Malah bangun pagi kalau belum ngerokok belum bisa melek katanya. Bangun ngerokok dulu baru wudhu untuk sholat subuh. Idza rosahat kalau sudah terbiasa. Oleh karena itu yang harus kita lakukan jadikanlah kebiasaan positif itu sebagai rutinitas dan jauhilah kebiasaan buruk supaya tidak menjadi rutinitas kita. Dan orang kalau mau mulai membiasakan sesuatu, ini bertahap pelan-pelan. Caranya setan itu pintar. Kalau setan itu lihat ada orang mulai senang berbuat taat, sama setan hawa nafsunya ini diajak untuk berbuat taat yang berat-berat. Wah, lagi kepengen sholat sunnah. Sama setan diajak, ayo sholat sunnah. Duha, delapan rakaat. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Qobliyah asar, ba'diyah maghrib. Habis isya, sholat sunnah ba'diyah isya. Habis subuh witir sebelas rakaat. Ini buat orang yang memulai, Hari pertama dia sanggup untuk melaksanakan. Hari yang kedua mulai males. Hari yang ketiga sudah tobat, sholat sunnahnya ditinggalkan semuanya. Ini caranya setan pinter. Jadi semangat kita untuk berbuat taat ini harus kita simpan. Istilahnya dieman eman himahnya itu. Semangatnya itu dieman eman Makanya kalau kita memulai membiasakan sebuah kebiasaan yang baik, Mau sholat duha misalkan, mau sholat sunnah. Mau sholat duha, coba dulu dua rokaat, Coba dua rokaat, Mulai dua rokaat merasa enak, merasa biasa, tambah lagi jadi empat rokaat, Mulai merasa enak, kalau sudah merasa enak itu ciri-cirinya kalau kita ninggalkan ini sumpah Ya Allah, kenapa tadi tidak sholat duha? Ini berarti sudah mulai enak. Sudah mulai enak kita tambah lagi tidak ada masalah jadi enam, sampai nanti jadi delapan. Mau sholat sunnah rawatib. Mau sholat sunnah qobliyah. Kita coba dulu pertama mungkin yang kita lakukan qobliyah subuh. Sholat sunnah rakaatil fajar. Mulai dibiasakan dua rakaat Dua rakaat sebelum sholat subuh. Nanti kalau sudah kebiasaan tambah lagi ba'diyah zuhur. Sudah mulai terbiasa tambah lagi qobliyah zuhur. Sudah mulai terbiasa sholat sunnah qobliyah asar. Itu empat rakaat tapi jangan langsung. Dua rakaat dulu. Terbiasa lagi jadi empat rakaat sebelum sholat asar. Salat sunnah qabliyah maghrib dua rakaat, ba'diyah maghrib dua rakaat. Salat isya ba'diyah isya dua rakaat. Kemudian kalau kepengen salat witir langsung setelah kita salat ba'diyah isya kita tambah lagi salat witir tiga rakaat. Kalau kuat, kalau tidak mampu ya satu rakaat tidak apa-apa. Kenapa kalau kita putus ba'diyah Isya habis itu kita pulang ke rumah, nanti mau witirnya sebelum tidur biasanya nanti tidak sholat witir. Tambah lama tambah capek, tambah capek, tambah capek males akhirnya. Jadi setelah sholat ba'diyah Isya, ya sholat witir tiga rakaat. Laku ndelalahnya kita sebelum subuh bangun, ya kita ngerampungkan witirnya lagi tambah mau tambah berapa terserah. Kita kan sudah punya simpanan tiga, maksimalnya sebelas. Tambah 2, 4, 6, maksimal 8. Nah, ini jadi membiasakan sesuatu itu bertahap. Dan juga kebiasaan orang yang membiasakan sebuah amal soleh ini dikatakan sudah mencapai makom istiqomah. Amal soleh sering berulang-ulang dilaksanakan berarti dia sudah istiqomah dalam amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fastaqim kama umirta." Ya Muhammad, istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqomahlah kamu untuk taat kepada Allah, untuk menyeru orang ke jalan Allah sebagaimana kamu diperintahkan untuk itu. Nabi Muhammad diperintah istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab tafsir pun disebutkan pernah Nabi Muhammad ditanya Nabi Muhammad kan ada rambut putihnya. Ketika ditanya, "Ya Nabi, apa yang membuat rambut kamu ini sampai putih?" Nabi Muhammad jawab ini, ayat fastaqim kama umirta. Aku takut aku ini tidak bisa istiqomah. Karena memang istiqomah ini berat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, tsummastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Berarti kalau dia sudah menyatakan Tuhannya Allah, berarti dia istiqomah menjalan menara, mentaati semua perintahnya Allah. Dan menjauhi semua larangannya Allah. Kalau sudah bisa istiqomah demikian, tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah takhafu wa la tahzanu maka berdatangan kepadanya malaikat di dekat saat-saat kematiannya. Allah takhafu, janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut menghadapi apa-apa yang akan terjadi setelah kematianmu. Wala tahzanu, janganlah engkau kepikiran terhadap apa-apa yang engkau tinggalkan di dunia. Masalah hartanya, ataupun masalah anaknya. Wa absyuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan para malaikat akan memberi kabar gembira kepada mereka tentang surga yang sudah dijanjikan. Ini balasan untuk orang-orang yang istiqamah. Makanya dimulai dari sekarang. Orang kataku kalau memulai sesuatu dimulai dari sekarang. Sekarang kita mulai berpikir perbuatan apa yang akan kita rutinitaskan sekarang ini. Yang mungkin kemarin kita belum sholat duha, nanti sebelum kita keluar dari masjid ini kita harus sholat duha. Yang mungkin kita kemarin sholat sunnah rawatibnya kurang komplit, mulai hari ini kita benahi lagi. Mungkin sebelumnya baru sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah rokaatayil fajar. Mulai hari ini nanti zuhur sudah berani sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah qobliyah. pertahap. tapi pasti. Makanya istiqomah ini dikatakan al istiqomah itu afdalu al fikaroma. Istiqomah ini lebih utama daripada seribu kekeramatan. Kalau cuma orang bisa terbang aja, ini burung juga bisa, tidak hebat dia. Tapi orang yang istiqomah bisa merutinitaskan amal soleh setiap hari sampai dia meninggal, ini yang hebat. Para ulama berkata, la tatlubu minallahil karamah. Watlubu minallahil istiqamah. Janganlah kamu minta kekeramatan dari Allah. Kadang ada orang doanya minta supaya jadi orang yang keramat. Bisa mengetahui isi hatinya orang lain. Kemudian bisa melakukan hal-hal yang khorikul adah yang lain daripada kebiasaan orang pada umumnya. Jangan minta sama Allah seperti itu. Watlubu minallahil istiqamah. Akan tetapi mintalah kepada Allah istiqamah. Minta supaya jadi orang yang istiqamah. Fa innallaha lam ya'murkum min lam ya'murkum bi talabil karamah walakinnahu amarakum bi talabil istiqamah. Karena sesungguhnya Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memerintahkan orang untuk minta keramat. Akan tetapi memerintahkan untuk minta menjadi orang yang istiqomah. Karena memang tidak gampang istiqomah ini. Makanya sholat-sholat sunnah itu, orang itu dianjurkan kalau dia itu punya rutinitas, misalkan punya wirid, setelah sholat subuh dia baca wirid. Kalau sampai ketinggalan dikodok wiridnya. Lupa misalkan atau kita tidak enak badan. Setelah sholat subuh kita biasanya baca wirid, kita tidur lagi. Bangun siang, gimana wiridnya? Baca tetap di waktu itu. Biar terbiasa kita. Sholat sunnah pun juga demikian. Sholat sunnah ini juga bisa dikodok. Sholat sunnah yang memiliki waktu bisa dikodok. Sholat sunnah duha. Kita kelupaan tidak mengerjakan. Ingatnya misalkan baru asar. Kita kodok sholat duha di waktu asar tidak apa-apa. Niatnya kodok. Nah, kalau sudah demikian, lupa digodok, lupa digodok, hawa nafsunya ini mulai terbiasa. Hawa nafsu mulai terbiasa, Akhirnya lama-lama tidak berbuat taat, tidak enak perasaannya. Merasa ada yang kurang. Biasa sholat duha, kok tidak sholat duha, kok ada yang kurang ya hari ini. Apa yang belum saya lakukan? Oh belum sholat duha, langsung sholat duha baru tenang. Kok ada yang kurang ya, apa yang belum dilakukan? Oh belum baca wirid. Setelah wirid langsung tenang. Nanti hasilnya itu demikian. Inna ahabbadini ilallahi ma dawama alaihi sahibuhu. Dikatakan sesungguhnya perbuatan dalam agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ma dawama alaihi sahibuhu yaitu perbuatan yang bisa dilakukan secara rutin oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini yang paling dicintai sama Allah. Sedikit tapi istiqomah ini lebih afdal daripada banyak tapi tidak istiqomah. Orang sholat sehari, saya hari ini mau sholat sunnah 100 rakaat, tapi cuma sekali. Lebih afdal mana? Sama setiap malam sholat witir 3 rakaat tapi istiqomah. Lebih afdal sholat witir 3 rakaat tapi istiqomah. Dan juga amalan-amalan itu kalau dikerjakan secara istiqomah takfirnya, efeknya dalam hati ini lebih kelihatan. Perumpamaan misalkan ada sebuah batu. Batu ini kalau ditetesi terus, ketetesan. Terus menerus lama-lama batunya ini nanti bisa lubang. Tapi kalau diambilkan air satu dream sekalipun disiramkan sekaligus tidak mungkin lubang batunya. Nah, amalan yang istiqomah ini efeknya semati demikian. Kalau kita lakukan banyak sekaligus tapi cuma sekali, tidak ada gunanya. Tapi sedikit tapi terus menerus. Membekasnya di dalam hati ini semakin lama semakin terasa nanti. semakin membekas, semakin membekas, semakin membekas, akhirnya dia menjadi orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutannya al-adatu idza rasakhat nusikhat la tadumu ma'al kulfati ulfatun. La tadumu ma'al kulfati sesungguhnya tidak akan langgeng kasih sayang dengan pemaksaan Rasa seneng ini tidak mungkin langgeng kalau ada pemaksaan. Dua orang yang bersahabat, kalau yang satu sering memaksakan kehendak, kamu harus ikut saya. Kue kudu melu aku, kue. Melu acaraku. Nah ini kalau ada pemaksaan ini, persahabatan tidak mungkin langgeng. Ibadah sama Allah juga demikian. Ini mesti satu kalam hikmah ya, lanjutan kalam hikmah yang tadi. Ibadah sama Allah ini tidak mungkin merasakan senang sebelum al-kulfah paksaan-paksaan dalam diri ini hilang. Nikmatnya kita ibadah itu ketika kita bisa bangun untuk ibadah dengan perasaan nikmat. Contohnya gini, awal kita mau membiasakan sesuatu ini pasti berat. Walaupun cuma sholat duha dua rakaat, awalnya ini berat. Tapi nanti kalau sudah terus menerus dikerjakan, enteng. Nah kalau sudah enteng ini, berarti kita sudah bisa menikmati ibadah sama Allah. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Jadi rasa taladzut, rasa nikmat ketika ibadah ini muncul ketika paksaan-paksaan dalam hawa nafsu ini hilang. Berkata para ulama kabatul laila isrina sanah wa tana'amtu biha isrina sanah. Aku ini memaksakan diriku ini untuk beribadah sepanjang malam 20 tahun dan aku baru merasakan nikmatnya setelah 20 tahun kemudian. Memang berat jadi. Jadi kalau para ulama yang dikatakan mujahadahnya itu luar biasa, mereka itu merasakan nikmatnya itu. Seperti orang yang maksiat menikmati kemaksiatan kemaksiatannya. Orang yang maksiat kalau bermaksiat menikmati dia. Orang yang taat ketika dia beribadah dia juga menikmati. Bahkan di antara perkataannya kaum solehin, mereka mengatakan, aku ini tidak pernah sumpek selama beberapa tahun ini, melainkan ketika datangnya fajar. Kenapa? Berarti malamnya sudah hilang. Mereka itu kalau sudah waktu malam senangnya luar biasa. Eman-eman mau tidur. Sepanjang malam ibadah terus. Namanya Ihya Ulail. Ada Qiyamul Lail, ada Ihya Ulail. Kalau qiyamul lail itu dia tidur di awal malam kemudian bangun di akhir malam namanya qiyamul lail. Ada lagi ihyaul lail. Ihyaul lail itu sepanjang malam dia tidak tidur cuma ibadah. Kita kalau mau memulai ya juga jangan langsung ihyaul lail. Qiyamul lail dulu. Walaupun setengah jam sebelum subuh kita bangunnya, kita bisa sholat sunnah, ngaji, ini bagus. Tapi harus dimulai kebiasaan itu. Jangan sampai ada orang perkataan saya mau memulai amal soleh nanti kalau saya sudah tua baru mau beramal soleh. Yang bisa jamin masih hidup sampai tua ini siapa? Memulai amal soleh itu dari sekarang juga sebisa mungkin. Awalnya berat, tapi nanti akhirnya akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalam hikmah yang pertama. Al-'adatu idza rasakhat nasakhat la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Sebuah kebiasaan apabila sudah sering men terus-menerus dilakukan, maka menghilangkan tidak enak tidak enak rasaan-rasaan tidak enak yang ada sebelum memulai ibadah dan perasaan kasih sayang tidak mungkin bertahan apabila masih ada unsur paksaan. Kalam hikmah yang kedua. waqala qala radhiyallahu anhu berkata Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya Man lam yadfa'anhul faqra qalilul mali lam yuhassil lahul ghina kathiruhu kadhalika man lam yantafi biqalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bikathirihi ab'adu Barang siapa yang tidak bisa menghilangkan rasa fakir dengan sedikit harta dikasih punya harta sedikit tetap merasa tidak cukup lam yuhasillahul ghina kathiruhu maka tidak mungkin bisa merasa kaya ketika dia punya banyak harta kadhalika begitu juga man lam yantafi biqalilil ilmi orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya yang sedikit fahuwa minal intifai bikathirihi abadu maka dia sembak mungkin bisa memanfaatkan ilmu yang banyak Barang siapa yang tidak bisa menghilangkan rasa fakir dengan sedikit harta Gambarannya punya harta sedikit dia tidak merasa cukup tidak pernah bersyukur. Dikasih harta sedikit sama Allah Subhanahu wa taala, mengeluh terus. Harusnya orang itu ketika dia mendapatkan rezeki walaupun cuma sedikit merasa bersyukur. Nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya uang 10 ribu, Alhamdulillah saya bisa sarapan. Banyak orang yang sekarang ini tidak punya uang, tidak bisa sarapan. Punya sepeda motor, alhamdulillah. masih bisa naik sepeda motor daripada naik sepeda ontel. Punya sepeda ontel, alhamdulillah. Berarti tandanya masih punya kaki. Banyak orang yang tidak punya kaki, tidak bisa berjalan, apalagi ngontel. Ini disyukuri sedikit ini. Jadi orang ketika dia tidak bisa mensyukuri yang sedikit, ketika dia punya banyak harta pun dia tidak akan merasa kaya. Tetap tom merasa tomak, merasa serakah terus. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "At-tama'u faqrun hadirun." Ketamakan ini adalah kefakiran yang ada. Orang yang tamak dia tidak akan pernah merasa dirinya ini jadi orang yang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda beliau menggambarkan orang-orang yang tamak. Laukana libni Adama wadiyani min malin labtagha wadiyan thalithan. Kalau seandainya anak cucu Adam ini punya dua lembah harta, Riwayat yang lain wadian min Dahabin punya dua lembah emas. Lembah itu di antara gunung sama gunung ini lembah. Itu isinya emas. Emas satu keresek aja nilainya berapa? Ini punya dua lembah emas. Labtaqo wadian talithan. Dia mesti pasti kepengen punya tiga lembah wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab dan tidak akan bisa memenuhi kepada anak cucu Adam melainkan tanah. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa menghentikan keserakahannya melainkan tanah. Maksudnya tanah kuburnya, yaitu meninggal. ala Dan Allah akan menerima taubat daripada orang-orang yang bertobat dari sifat tamak ini. Hadis diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Orang digambarkan sama Rasulullah SAW orang yang sudah punya dua lembah emas. Ini terkadang dia misi minta kepengen tiga lembah emas. Tidak merasa puas. Merasa puasnya kapan? Nanti kalau sudah mati. mati-matian cari harta. Tapi nanti ketika dia meninggal, apa dibawa hartanya? Tidak dibawa. Orang-orang yang soleh itu, mereka kerjanya ini kalau tidak punya uang, kata para sufi ini. Kalau sudah tidak punya uang, mereka kerja. Ada yang jadi kuli. Padahal imam sufi itu ini. Seorang ulama di zamannya ada yang jadi kuli ada yang dagang. Nanti dia punya uang, uangnya dinafkahkan, dimanfaatkan sampai uangnya habis. Uangnya habis kerja lagi. Ada lagi yang namanya Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad ini penghasilannya kalau kita kurskan sekarang di atas satu miliar lebih. Penghasilannya sehari di atas satu miliar lebih. Tapi dia tidak wajib zakat. Aneh kan? Harusnya orang itu kalau dia punya uang banyak melebihi nisab wajib zakat. Ini penghasilannya sehari satu miliar lebih tidak wajib zakat. Lah kok bisa? Ya jadi dia sehari total penghasilan dihitung semuanya. Katamu penghasilannya berapa? Semuanya langsung disedekahkan. Sampai di zamannya itu orang nyari orang yang susah ini setengah mati. Mana ya? Mau sedekah ini setengah mati. Kenapa? rata-rata sudah jadi orang yang sukses. Yang kaya rajin bersedekah, yang miskin jadi orang yang sukses. Imam Lath bin Sa'ad. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisal ghina an kathratil ardi, walakin ghina ghina nafsi." Orang yang kaya itu bukan yang harta bendanya banyak, Walakinal ghina ghina nafsi. Kan, tapi orang yang kaya itu orang yang kaya jiwanya. Punya harta sedikit, alhamdulillah disyukuri. Ini orang kaya ini. Kenapa? Hidupnya senang. Hidupnya pasti senang kenapa? Selalu merasa syukur. Selalu merasa puas dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekuat apapun kita ini berusaha, tidak mungkin kita ini dapat rezeki melebihi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun usahanya kita. Nah, kalau usahanya kita ini sudah kuat ternyata rezekinya cuma sedikit. Mau protes kita sama Allah? Tidak mungkin bisa. Ya satu-satunya jalan kita ini harus merasa kona'ah merasa cukup dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya jalan. Kalau dapat sedikit sumpak. Akhirnya besok kerja lagi dapatnya sedikit lagi sumpak lagi. Kapan mau hidup bahagia orang ini? Al-qanaatu malun la yanfat kata Nabi. Sifat kona'ah ini adalah harta yang tidak akan habis. Nah, kalau sudah punya sifat kona'ah ini, nikmat hidupnya. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam syairnya, "Wa in tardha bil maqsumi ishta muna'aman. Wa in lam tardha bihi ista fi hazan." Wa in lam takun tardo bihi istafi hazan. Apabila engkau ini ridho dengan semua pemberiannya Allah, istamuna aman, engkau hidup penuh dengan kenikmatan. Wa in lam takun tardo bihi istafi hazan. Kalau kamu tidak ridho dengan pembagiannya Allah, ista fi hazan. Engkau hidup dalam kesedihan. ada nikmatnya hidupnya. Yang mulai sekarang kita tumbuhkan sifat kona'ah di dalam hati kita. Kita mulai merasa Alhamdulillah. Kita syukuri semua nikmat yang ada di dalam diri kita. Karena sungguhnya para ulama ini ngasih kesimpulan tentang dunia ya. Masya Allah ini kesimpulan yang luar biasa. Saya sebenarnya ngomongkan gini ini berat soalnya saya ngakui kalau saya ini masih cinta dunia. Ini para ulama yang sudah tidak cinta dunia ini ngasih kesimpulan tentang dunia luar biasa sekali. Mereka mengibaratkan dunia ini kotoran. Makanan ini harganya macam-macam kan. Ada makanan sekarang satu porsi 70 ribu harganya. Ada lagi sampai 100 ribu. Macam-macam. Makanan yang mahal itu dibandingkan kalau kita makan tempe atau makan tahu yang harganya murah, kita makan. Tiga jam kemudian jadinya apa? Sama nilainya. Menjijikkan. Padahal yang satu harganya mahal, yang satu harganya murah. Mobil yang kita miliki. Mobil yang kita miliki 25 tahun lagi jadi rongsokan. Sarung yang kita pakai sekarang ini bagus sarungnya, merek terkenal. 10 tahun lagi jadi gombal di rumah kita. Ya pada hakikatnya dunia ini kotoran. Jasad yang ada pada diri kita yang kita cintai. Dan kalau orang itu sudah perawatan nanti sabunnya buat muka lain, sabunnya buat badan lain. Samponya ada berapa macam tidak tahu sudah. Ini sampo buat yang ini, setelah itu pakai kondisioner lagi, setelah itu pakai lagi. Kalau dia sudah meninggal, jasadnya ini orang lihat tidak mau, cepat-cepat dikubur sudah. Apa faedahnya? bedaknya, lipstiknya. Apa ada orang yang meninggal dibedai di lipstiki? Tidak ada. Ini semua yang semacam ini nanti pun hasilnya juga menjadi sesuatu yang menjijikkan. Inilah hakikatnya dunia. Pernah suatu ketika Sidina Ali bersama para sahabatnya lewat di tempat sampah. Ketika lihat tumpuan sampah itu, Sayyidina Ali berkata sama para sahabatnya, "Hadzalladzi iftakharan nasu bil amas." Ini semuanya ini adalah yang dibanggakan sama manusia kemarin. Makanan dibanggakan ini makan ini enak nikmat. Saya sampaikan macam-macam, ada makanan, ada peralatan-peralatan yang sudah tidak dipakai, saya macam-macam. Ini yang dibanggakan sama manusia kemarin, jadinya ya sampah ini. Makanya orang itu hidup disuruh mikir akhirat. Bukan terus tidak kerja, lain lagi. Ya kerja, tapi jangan sampai kerjanya ini menjauhkan kita dari akhirat. Hidup pikiran kita ini akhirat pertama kali. Dunia gampang pasrah sama Allah kalau urusan dunia. Rezeki sudah ada yang jamin kok. Tapi kita masuk surga atau neraka belum ada yang jamin. Akhirat dah yang kita pikirin. Mau dapat keuntungan besar. Ada proyek besar, kita lihat. Ini buat akhiratnya kita menguntungkan apa enggak? Ada proyek besar, menjanjikan keuntungan yang besar. Ternyata di dalamnya ada unsur riba. Tinggalkan. Buat apa? Apa pentingnya dunia tapi kita nanti menderita di akhirat? akhirat kita prioritaskan. Yang pertama kali urusan akhirat. Urusan dunia macam-macam itu urusan yang nomor sekian. Ya, para ulama berkata man kanat himmatuhu dunya faqimatuhu ma yakhruju min batnihi. Orang yang semangatnya ini cuma urusan dunia, maka nilainya dia itu apa-apa yang keluar dari perutnya. Semangatnya cuma urusan dunia. Datang ngobrol sama orang, isinya cerita rumah makan sana, rumah makan sini. Kadang-kadang malah nyeritakan dunianya orang. Itu ya si fulan mobilnya bagus. Terus kenapa kalau mobilnya bagus? Si fulan mobilnya bagus, HP-nya bagus, rumahnya besar. Terus kenapa memangnya? Ini orang yang semacam ini mikiri hartanya orang lain terus. Ini nilainya orang yang semacam ini. Ini bukan hartanya dia loh. Mending kalau hartanya dia, mending kalau dia punya rumah yang bagus itu. Rumahnya jelek, senangannya mikiri rumahnya orang yang bagus-bagus. Ini nilainya orang yang semacam ini seperti yang keluar dari perutnya. Menjijikkan. Gimana mau bahagia hidupnya kalau yang dipikiri cuma hartanya orang lain? Nikmati yang kita punya, jangan kita mikir apa-apa yang belum kita punya. Nikmati yang sudah kita miliki. Kita kalau mau enak makan tempe ya jangan mikir sate. Ya kalau kita makan tempe sama mikir sate, yang belenek makan tempe. Nikmati yang kita punya, syukuri. Alhamdulillah masih bisa makan tempe. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan? Alhamdulillah masih punya rumah walaupun ngontrak yang gelandangan jembatan Bacem itu coba lihat tuh oh, banyak orang-orang yang tinggal di bawah jembatan di kolong jembatan kenapa tidak punya rumah Alhamdulillah masih punya rumah untuk kita tempati Alhamdulillah kita punya keluarga banyak orang yang hidup sebatang kara ini nikmat yang harus kita syukuri kalau sudah bisa mensyukuri nikmat, ciri-ciri orang yang bersyukur itu hartanya sama Allah semakin ditambah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu ini bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatmu, nikmatku kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, la azidannakum kita bahas konteks kata la azidannakum. La azidannakum itu sebenarnya Allah kalau bilang la in syakartum azidukum. Kalau kamu bersyukur azidukum aku tambah nikmatku kepadamu ini cukup. Tapi ditambah dengan huruf lam. La azi. Kenapa kok pakai huruf lam? Lam ini namanya dalam ilmu nahu lam mauti atau nil qasam ini dengan huruf lam ini seakan-akan Allah ini sumpah. La azidannakum terakhirnya dikasih tambahan nun taukid. Jadi kata azidukum kemasukan huruf lam di depannya jadi la azi kemasukan nun taukid di belakangnya la azidannakum jadinya. Sebenarnya kata-katanya cuma azidukum. Jadi dengan kata-kata ini seakan-akan maknanya ini demikian. Lain syakartum apabila kamu bersyukur, la azidannakum. Sumpah, pasti benar-benar aku tambah nikmatku kepadamu. Ini sisi keindahan daripada Al-Quran. Pasti ditambah. Makanya orang-orang yang soleh itu hartanya biasanya banyak, kaya mereka. Tapi mereka tidak cinta dunia. Kaya, hartanya banyak. Kerja mereka. Hartanya banyak, kenapa? Ketika mereka punya sedikit disyukuri. Ketika mereka punya harta yang sedikit, mereka berani sedekah. Tidak nunggu hartanya banyak. Mensyukuri harta yang sedikit ini ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukuri semua yang ada pada diri kita. Kalau kita ini pengen ditambah nikmatnya oleh Allah, Segala macam perlu kita syukuri. Hadir majelis pun perlu kita syukuri. Di saat ini kita kumpul ya, kita kumpul ngaji ilmu ya Allah, kita ingat sama Allah. Yang di luar sana yang lalai sama Allah banyak ada. Banyak. Ketika Allah membiarkan seseorang untuk lalai, berarti Allah tidak cinta sama dia. Tapi ketika Allah menghendaki seseorang untuk mengingatnya, berarti Allah cinta sama hamba tersebut. Kita sama Allah diajak jalan ke sini, dijalankan kita ke sini, supaya kita ini mengingat Allah. Supaya kita ini ingat sama Allah. Kalau kita sudah ingat sama Allah, berarti Allah ingat sama kita. Ini juga nikmat yang harus disyukuri. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya adalah nikmat yang harus kita syukuri supaya kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan nanti kelak akan menjadi orang yang bahagia di akhirat. Semoga yang kita baca pada pagi hari ini bisa menambah amal ibadah kita, bisa menjadikan kita semangat untuk beribadah bisa menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah, semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An la yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyakum fid wa alimna wa iyyakum ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها وحسرا على نعم لا أستطيع لها حسرا فما ساعة مرت علي ولحظات من الوقت إلا جاءت مجددا عندي البشرى من الوقت إلا جددت عندي البشرى عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرار وقلبك نظفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها الميحان سوى الجمع للدارين الجنة حشوها الميحان وأصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هديت من افتتان وجانب ولا تصحاب هديت من افتتان وإن ترضى بالمقسوم عشت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 ثم إلى روح قد بالحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقا وانصرنا الفرح ثم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا وتقبل حاجاتنا يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من وصلفنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.